Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 pertemuan terakhir lewat beliau bawakan di antara syubhat-syubhat atau kerancuan-kerancuan yang dimiliki oleh orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang mempunyai syubhat di dalam pemikiran yang di situ ada kesyirikan mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingkari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika Beliau membunuh seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi mengingkari usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dan usama bin Zaid beliau beralasan bahwa orang tersebut mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah karena takut untuk dibunuh. Sehingga beliau pun membunuh orang tersebut dan Nabi mengingkari. Maka orang-orang musyrik atau orang orang yang mempunyai pemikiran kesyirikan mengatakan bahwa kalau seorang sudah bersyahadat, kalau seorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak boleh dikafirkan, apalagi dibunuh. Dan telah lewat pembahasannya permasalahan ini panjang lebar. <clears throat> Kemudian beliau akan membawakan berikutnya, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala subhat orang-orang musyrik atau orang-orang punya pemikiran kesyirikan ini. Dan terus-menerus mereka menyebutkan syubhat-syubhat kerancuan-kerancuan yang ada pada diri mereka untuk memperbolehkan apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan syirik. Sebutkan berikutnya qala rahimahullah taala walahum syubhatun ukhra dan milik mereka yakni orang-orang musyrik atau orang-orang punya pemikiran kesyirikan mempunyai subhat kerancuan yang lain. Ya, kesimpulan nanti akan disebutkan bahwa mereka beralasan tentang bolehnya istighosah. Istighosah yaitu meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami. Itu adalah al-istighosah. Nanti akan disebutkan lagi definisinya secara lengkap. Insya Allah. Dan istighosah itu boleh. Meminta agar kemudian kesulitan itu dihilangkan dengan meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal. Ya, mereka beralasan apa bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis nanti pada hari kiamat di padang masyar manusia dalam keadaan kesulitan. Nanti di padang masyar di mauqif mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan di atas kepala mereka matahari demikian panas, demikian juga keringat yang ada. Maka waktu itu mereka meminta kepada para nabi. Mulai dari Nabi Adam, demikian juga seterusnya, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, Meminta istighosah agar apa? Agar para nabi ini mau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera memutuskan apa yang ada pada mereka. Agar mereka mendapatkan keselamatan, agar mereka selesai diputuskan. Demikian. Dari sinilah mereka beranggapan berarti boleh istighosah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu mereka minta istighosah manusia-manusia ini ya itu kepada para nabi. Dari sini berarti boleh untuk istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang menjadi syubhat mereka. Dan ini adalah syubhat kerancuan yang sangat lemah sekali. Ya ini adalah suatu subhat atau, ya, atau kerancuan yang sangat lemah sekali. Secara yang diringkas bahwa istighosah meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami. Ya, secara ringkas jawabannya adalah seseorang meminta istighosah kepada seseorang yang dia itu mampu untuk dimintai menghilangkan kesulitan dia miliki, maka itu adalah boleh. Ya, istighosah kepada sesuatu, kepada makhluk yang dia itu mampu untuk kemudian memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia alami, untuk mengangkat kesulitan yang dia alami, maka itu adalah boleh. Ya, yang dia itu mampu atau kemungkinan dia itu mampu untuk menghilangkan kesulitan, maka itu boleh. Ini jawabannya dan nanti akan disebutkan dari dalilnya Maka di sini kita mengetahui bahwa subat mereka adalah sangat lemah sekali. Semoga oleh beliau kaulah tadi sudah kita sebutkan dan mereka punya subat yang lain. Wa Madzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagai Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. anak nasa sesungguhnya manusia yaumul qiyamah pada hari kiamah itu Nabi Adam, mereka akan minta istighatsah kepada Nabi Adam. Minta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami kepada Nabi Adam. Suma bin Nuh, kemudian kepada Nabi Nuh. Suma bi Ibrahim, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Suma bi Musa, kemudian kepada Nabi Musa. Suma bi Isa, kemudian kepada Nabi Isa. Alaihi salam. Fakulhum ya'tadir. Semuanya dalam keadaan meminta udur. Merasa tidak mampu. Hatta yang tahu ila Rasulillah. Sampai manusia semua berhenti kepada Rasul Sallallahu Wasallam. Kalau mereka mengatakan, ya orang-orang punya syubhat ini mereka mengatakan tentang yakni apa yang Nabi sebutkan tentang kejadian hari kiamat dan itu adalah perkara yang goib dan kita harus yakin dan hadisnya ini adalah hadis yang sahih maka orang-orang musyrik atau mempunyai kerancuan dalam hal kesyirikan ini mengatakan pada ya dulu ala anal istighosah bigairillah maka ini menunjukkan bahwa sungguhnya meminta istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala laisa syirkan tidak termasuk kesyirikan ini berarti boleh mendatangi kuburan beristighosah dengan orang yang telah meninggal dalam kuburan itu orang yang soleh dan sebagainya telah meninggal ini berarti boleh dalilnya ada adalah ini tadi bahwa dulu eh, bahwa Nabi saw dulu pernah menyebutkan tentang kisah ini nanti di padang masyar di hari kiamat mereka manusia akan mendatangi Nabi Adam, Nabi Nuh dan sebagainya untuk minta istighosah kepada makhluk-makhluk ini. Berarti boleh. Ini adalah alasan mereka. Ya. Tadi tadi sudah kita sebutkan jawaban secara ringkas. Jawaban secara lengkap di sini semua oleh beliau rahimahullah taala. Sebelum kita masuk ya wal jawab, ini jawaban terhadap permasalahan ini, kita harus mengetahui dulu definisi dari istighosah. Bukan dari Utsaimin Allah taala di dalam Sarah <clears throat> Usul Salasah atau salah satu usul ketika menjelaskan apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang macam-macam ibadah. Di antara ibadah adalah al-istighosah. Bisa ditulis al-istighosah adalah apa istighosah? Ini mengikuti wazan istaf'ala. Ya istaf'ala dan apabila di dalam e, bentuk kata di situ mengikuti wazan istaf'ala, kemudian fil mudharanya adalah istaf'ilu istif'alan. Ya ada tak di situ. Maka menunjukkan permintaan, tolak permintaan. Seperti istighfar, ini minta ampun. Ista'ana, minta pertolongan. Demikian juga al istighosa meminta al igosa Ya, wazan ala istafilu istif'alan. istagosa istagisu istighosa, istighosatan. Dan al istighosa semua ada Sausemin di sini Tolabul ghaus. Meminta <coughs> meminta al-ghaus. Apa itu al-ghaus? Wahwa dia adalah jadi al-istighosa itu adalah masdar dari dari istaghosa. Berarti bahasan istaf istaf ala ilu. Istif Istif'alan. Dia masdar dari istaghosa. Yaitu tolabul ghaus. Masdar yang mana adalah tolabul ghaus. Al-gausu itu apa? Dengan sa yaitu wahwal inqad. Yaitu mengeluarkan atau menyelamatkan minasyiddah dari kesulitan wal halak dan kehancuran. Jadi al istighosah yaitu minta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami. Dia sudah mendapatkan kesulitan. Dan dia ingin untuk kemudian kesulitan itu dihilangkan. Umpamanya terjadi pacoklik yang banyak maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kesulitan tersebut. Demikian juga tidak turun hujan. Ya, demikian juga bencana alam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kesulitannya itu. Nama istighosah, meminta untuk dihilangkan kesulitan, demikian juga kehancuran dan kerusakan atau semisal itu. Berbeda kalau isti'adah. Isti'adah itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi sesuatu yang ditakutkan istiadah Berlindung kepada Allah dari syaitan untuk kemudian mengganggu dia. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin-jin, ya. Demikian juga makhluk-makhluk yang membahayakan. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terkena dia. Itu isti'adah, meminta perlindungan. Belum terkena, tapi dia meminta perlindungan agar tidak terkena. Tapi istighosah ini dia telah kena. Dia sudah apa dalam keadaan mendapatkan musibah. Ya demikian. <clears throat> Ini istighosa. Secara bahasa istighosa adalah demikian. Kemudian disebutkan oleh beliau, ya setelah kita mengetahui definisi ini, dan istighosa itu bermacam-macam. Ya, istighosa itu bermacam-macam, kita nanti akan sebutkan insyaallah. Wal jawab dan jawabannya setelah kita mengetahui mana istighosa, yaitu apa? Meminta untuk dihilangkan kesulitan yang menimpa. Anakul jawabannya untuk kita mengatakan Subhana man taba'a ala qulubi a'daihi. Subhan ini maha suci. Ya, ini maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang man di sini ini Allah Subhanahu wa taala. Maha suci zat yang dia itu telah taba'a, menutup menyetempel, ya distempel, ditutup ala qulubi adaihi terhadap hati-hati musuhnya Ini maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menutup hati-hati musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menyebutkan syubhat kerancuan yang lemah sekali untuk mendukung pendapat mereka. Segala apapun yang seakan-akan menjadi alasan atau dalil perbuatan mereka, mereka ambil. Masya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menutup hati mereka? Sudah jelaskan punya subhat lagi, subhat-subhat yang lemah. Ya sangat lemah sekali. Fa'inal istighosa bil makhluk. Jawabannya mudah. Maka sungguhnya meminta istighosa kepada makhluk fima yaqdir alaihi yang dia mampu atasnya la nungkiruha kita tidak mengingkarinya ya jadi kalau istighosah kepada makhluk yang dia mampu atau mungkin mampu untuk melakukan maka kita tidak mengingkari maka Allah taala fi kisah Musa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kisahnya Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat yang ke-15 Fastagosahul ladhi min syiatihi ala ladhi min aduwihi maka minta istighosah. Ya, siapa itu failnya? Alladzi min syi'atihi, yang dari sukunya, yang dari kabilahnya, dari syiahnya. Syiah itu kelompoknya. Asal syiah sebenarnya adalah kelompok atau pendukung, ya. Ini syiah asal syiah. Itu diambil kalimat-kalimat kelompok syiah, syiah rof itu itu. Yang sesat yang mengkafirkan para sahabat dan hukumnya adalah kafir mereka ini. Dari situ diambil kalimat syiah. Jadi Allah min itu sebagai fa'il pelaku. Minta istighosah. Hu yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka orang yang menjadi kelompoknya Nabi Musa atau sukunya Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Musa istighosah. Alladzi untuk menghadapi orang yang min aduhi yang menjadi musuhnya. Ya, jadi yang satu kelompok atau satu suku dengan Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk apa? menolong dia, menghadapi musuh dia. Ya, berarti di sini menunjukkan istighosa boleh. Orang ini menyangka ya bahwa Nabi Musa yang satu suku dengan dia itu mampu membela dia menghadapi musuhnya. Ya, ini jelas. Ini dalil yang sangat kuat bahwa boleh istighosah kepada makhluk yang itu mampu, yang itu mampu untuk menyelesaikan urusan dia. Ya, demikian. Semua dari <clears throat> Imam Al-Qurtubi di tafsir beliau ketika menjelaskan surat Al-Qasas ini ayat yang ke-15 Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa dakhala al-madinata madinata al-akhini ghaflatin min ahliya. Ini ketika Nabi Musa alaihissalam kemudian e, waktu itu masuk ke negeri di kota ketika manusia itu dalam keadaan tidak mengetahui. Dalam keadaan mereka goblah maka waktu itu Nabi Musa masuk negeri tersebut. Kemudian bahwa jada fiha rojuleni yaktatilan. Beliau mendapati di dalam kota tersebut ada dua orang yang saling berkelahi. Hada min syiatihi wa hada min aduhi. Ini dari kelompok beliau, dari suku beliau yaitu Bani Israel. Wa hada min aduhi dan ini adalah dari musuhnya. Ini dari kaumnya Firaun. Kemudian Allah sebutkan fastaghasahu sahuladhi min syiatihi. Ayat tulaba nasrahu wa gawthahu. Yaitu meminta pertolongannya. Minta pertolongan Nabi Musa. Demikian juga untuk menghilangkan kesulitan dia karena sedang berkelahi. Ya. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan berikutnya faidal ladis tansarahu bil amsi yastasrikhu. Maka tiba-tiba orang yang minta pertolongan kepada dia itu kemarin berteriak kepadanya. Ayas lagi subihi ala kiti akhor. Ya ini waktu itu disebutkan bahwa kaumnya Nabi Musa ini ya meminta untuk istighosah kepada Kipti, yakni sukunya Firaun. Ya. Wa inna ma aghasahu li anna nasr madrum dinun fil milal kulia. Jadi kenapa waktu itu minta istighosah, minta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami? Karena istighosah, istighosah, ya istighosah itu adalah meminta untuk dihilangkan kesulitan Wa inna ma'agartahu, sesungguhnya dia menolong, ya Nabi Musa itu akhirnya menolong orang tersebut. Li'anna nasral madlum, sesungguhnya menolong orang yang ditolimi di nun itu adalah agama. Fil milal kuliah. Adalah agama dari agama-agama semuanya. Semua agama itu mengajarkan untuk menolong orang yang ditolimi Ya, orang yang ditolimi untuk ditolong. Nabi juga menyebutkan menolong orang yang mendolimi juga, yaitu untuk dia dihalangi, jangan melakukan kedoliman, termasuk menolong orang yang mendolimi. Adapun orang yang didolimi, cara menolongnya adalah dengan bela dia. Dan itu termasuk agama. Nabi Musa melakukannya karena apa? Karena itu suatu agama. Termasuk dari agama-agama. Ini anjuran dari agama-agama. Semuanya itu adalah menolong orang yang dolimi. Sehingga beliau pun menolong. Ya demikian. <clears throat> Ala al-umam terhadap umat-umat semuanya fardun fi jamil syara'i dan termasuk fardun kewajiban di dalam semua syariat. Ya demikian. Kemudian beliau mengatakan, ya, Imam Al-Qurtubi, kalau kota ada berkata kota ada. Ya. Ini tidak disebutkan sanad oleh beliau, tapi kita mempunyai gambaran saja. Ya. Arada kibti ayus koro Israeli liyahmil hatoban. Ya, disebutkan di sini bahwa orang Kipti ini meminta kepada Israel. Israel itu adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Untuk membawa hatop kayu bakar untuk apa? Untuk memasak di keluarga Firaun. Pak Abaleh kemudian dia menolak. Fastaghosa bi Musa, kemudian dia pun minta pertolongan pada Musa untuk melindungi dia. Tapi tidak disebutkan sanatnya. Ini disebutkan waktu itu orang Kipti ini yang dari kaumnya Firaun ini meminta kepada Israeli, Israeli yaitu e, sukunya Nabi Musa alaihissalam untuk membawa kayu untuk memasak dari keluarganya Firaun, kerajaan Firaun. Maka dia tidak mau ya maka terjadilah ini perkelahian ini kemudian dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk menolongnya. Bahwa kasau Musa, maka Nabi Musa pun memukulnya. Ya memukul tidak menyangka bahwa kemudian sampai mati. Pokoknya kemudian dia pun mati yang dipukul itu. Ya yang jelas di sini adalah menolong orang, memberikan bantuan istighosah itu termasuk agama dari ajaran-ajaran agama apapun. Menolong orang yang didolimi. Maka ini jelas bahwa apa? Nabi Musa kemudian menolong orang tersebut. Dan ayat ini juga menunjukkan bolehnya istighosah kepada makhluk yang itu mampu. Kemudian berkata saya, ini saya Muhammad bin Abdul Wahab kemudian mengatakan ya setelah selesai ini ya kisahnya Nabi Musa ini wa kama yastaghizul insan bi ashabihi fil harb sebagaimana seseorang meminta ya kepada sahabat-sahabatnya istighosah ketika peperangan Ya nama peperangan dalam keadaan kesulitan. <clears throat> Au gairi atau selain peperangan. Bi asya yaqdir alaiha al makhluk. Di dalam perkara-perkara yang makhluk itu mampu. Ini suatu yang tidak kita pungkiri. Dia minta pertolongan kepada orang lain agar dihilangkan kesulitan yang dialami. Wa nahnu angkarna istighatsatal ibadah. Yang kami ingkari, yang kita ingkari adalah apa? Istighosah yang di itu berupa ibadah. Alati yaf'alunaha inda kubur al-awliya. Yang mereka lakukan istighosah itu di sisi kuburan-kuburan wali-wali menurut mereka. Kuburan wali ini, wali itu, ya. Ini yang kita ingkari. Sama saja yang ada di negeri Arab di zaman beliau orang Allah taala, ya. Demikian juga kita pernah sebutkan seperti Syamsan, kuburan Syamsan, demikian juga Yusuf, demikian juga yang lainnya dari orang-orang soleh di kalangan mereka. Ya, demikian juga Ahmad Badawi di Mesir, atau di kuburannya Abdul Qadir Abdul Qadir Jailani atau Rifai atau Syadali dan sebagainya. Kalau di sini juga ya ini kuburan-kuburan wali-wali mungkin di situ yaitu sunan-sunan dan sebagainya. Yang kita ingkari adalah itu. <clears throat> yaitu istighosah yang mereka lakukan di sisi kuburan-kuburan wali-wali. Aufi ghaibatihim atau di dalam keadaan mereka tidak ada. Orang soleh dia telah meninggal. Ataupun orang soleh masih hidup dipanggil-panggil padahal tidak di depan dia. Fil asya yang di dalam hal-hal alati la yakdir alaiha ilallah. Yang tidak mampu atasnya kecuali Allah swt. Ini yang kita ingkari. Doa-doa kalian di kuburan-kuburan wali-wali itulah yang kita ingkari. Maka ini tidak boleh. Ida sabata azalik apabila telah tetapi demikian itu, pasti tuh bil ambia yaumil kiamah, maka istiqosahnya mereka ini manusia kepada para nabi pada hari kiamat Tadi sudah kita sebutkan bahwa itu adalah sabata itu ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Demikian juga hadis-hadis yang lain tidak bisa kita ingkari. Istiqosah mereka manusia kepada para nabi pada hari kiamat yuriduna minhum ayat Allah. Mereka ingin dari para nabi ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhasaban nas untuk segera Allah Subhanahu wa taala menghisap manusia hatta yastarih ahlul jannah min Kurabil mauqif agar menjadi tenang. Ya yastarih menjadi lapang, menjadi istirahat, menjadi tenang penghuni surga dari kesulitan di mauqif. Ketika mereka berdiri, wakofa ini berdiri di padang masyar. Ya, mereka meminta kepada para nabi-nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menghisap sehingga orang-orang penghuni surga dalam keadaan apa? lapang dari kesulitan di padang mahsyar. Wahada jaisun fid dunya wal akhirah. Maka ini boleh di dunia maupun di akhirat meminta kepada Nabi ketika masih hidup kepada Nabi SAW pamannya agar Nabi mendoakan dia boleh banyak kisahnya kisahnya seperti perempuan hitam yang minta kepada Nabi untuk mendoakan dia mendoakan dia karena dia dalam keadaan yakni mempunyai penyakit ayan kan demikian demikian juga yang lainnya banyak nanti disebutkan insyaallah demikian juga ya nanti di akhirat sebagaimana hadis tadi jelas di padang mahsyar wadzalika anta dia inda rajulin soleh yang demikian itu dengan mendatangi di sisi orang yang soleh hayyun yang dia itu hidup yujalisuk yang duduk di hadapan kamu wa yasma'u kalamak dia mendengar ucapan kamu fataqulu lahu engkau katakan katakan kepada orang yang soleh itu ud'ullah li doakanlah berdoalah kamu kepada Allah untukku kama kana Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu. Sebagaimana dulu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika perkara itu fi hayati ketika Nabi hidup. Ya, berapa banyak hadis menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat. Setelah sahabat itu meminta kepada Nabi untuk mendoakannya. Seperti hadis sahabat Qabiya Ukasyah waktu itu Ukasyah berdoa meminta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk orang yang 70 ribu itu." Kemudian Nabi mendoakan. Ukasya kan demikian. Hmm. Wa ma ba'da mautihi, adapun setelah Nabi meninggal, fahasya wa kala, maka sama sekali tidak. Sama sekali tidak pernah annahum sa'aluhu, bahwa mereka para sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika, perkara itu. Ya, setelah Nabi meninggal kemudian mereka berdoa kepada Nabi setelah Nabi meninggal, inda qabri di sisi kuburannya. Tidak ada yang melakukan seperti itu. Bal angkara salafus saleh bahkan salafus saleh, yakni orang-orang terdahulu, salaf itu orang-orang terdahulu. Yang soleh mengingkari alaman qasada terhadap orang yang bermaksud ya doa Allah inda qabrihi. Orang yang bermaksud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi kuburan Nabi saw itu diingkari oleh oleh salafus saleh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di di kuburannya Nabi saw Karena itu termasuk apa? jalan menuju kesyirikan, ah Ya, jembatan menuju kesirikan. Bisa-bisa nanti akhirnya berdoa kepada Nabi di kuburan itu kan itu. Fakaifa bidu'ahi nafsahu. Maka bagaimana bidu'ahi nafsahu? Berdoa kepada Nabi saja, kepada Nabi sendiri. Jadi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan Nabi tidak boleh. Apalagi berdoa kepada Nabi sendiri. Jadi orang ini berdoa kepada Nabi. Di kuburannya Nabi SAW. Meminta kepada Nabi SAW di kuburannya. Nah, ini lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya demikian. <clears throat> Nanti mereka menyebutkan subat yang lain. Jadi selesai di sini jawaban dari saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. <clears throat> Dan ini jelas bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang manusia di padang masyar, ya mereka itu meminta kepada para nabi ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu boleh kepada apa yang masih hidup dan atau di hari kiamat kepada para nabi ini yang kemudian mendengar ucapannya dan sebagainya. Maka ini adalah boleh. Saya so, ingin boleh menyebutkan di sini ya. Ini boleh mengatakan Anak istighosa bikirilah lesat syirkan. Mereka mengatakan bahwa istighosa dengan selain Allah itu adalah bukan kesyirikan. Kemudian beliau menyimpulkan dari jawabannya waqad ajaba anha ini. Di situ ada dua jawaban. Ya. Ini bisa ditulis jawabannya yang kesimpulan tadi. Ini istighosah dengan selain Allah Subhanahu wa taala istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan tidak syirik. Dengan alasan hadis tadi kita sebutkan. Jawabannya adalah ya di sini ada dua jawaban. Jadi sobat mereka bahwa istighosa kepada selain Allah bukan syirik. Dengan alasan hadis tadi. Mereka mendatangi para nabi di padang masyar. Mereka manusia, kita semua masuk padanya, mendatangi para nabi di padang masyar. kemudian minta istighosa kepada nabi-nabi ini. Berarti boleh. Maka jawabannya yang pertama, al awal anna hadir istighosa bi makhluk fi ma yaqdir alaih. Jawabannya adalah istighosa kepada makhluk yang dia mampu, maka itu boleh ya istighosah kepada makhluk yang dia itu mampu padanya maka itu adalah boleh wahada ingkar maka ini tidak diingkari ini jawaban pertama secara ringkas <clears throat> kemudian ya jawaban yang kedua al jawab ini jawaban yang kedua anna nasa lam yastaghisu ulai anbiya al kiram mereka manusia tidaklah beristighosah kepada para nabi ini yang mulia. Liuzilu anhum asyiddah untuk menyingkirkan kesulitan mereka. Walakinnahum yastasfi'una bihim indallah. Hanyalah mereka ini meminta syafaat dengan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban yang lebih uh, mendetail lagi, jawaban yang kedua. Jadi sesungguhnya mereka tidak minta istighosah kepada pada para nabi. Mereka tidak minta istighosah sebenarnya kepada para nabi. Hanya saja mereka itu minta, cuma minta apa? Minta syafaat di hadapan para nabi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka memberikan syafaat di hadapan para nabi, ya, memberikan syafaat kepada nabi dengan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawaban yang kedua adalah tadi. Sebenarnya kalau kita perhatikan hadisnya itu, mereka tidak minta kepada para nabi istighosah. Sebenarnya adalah itu. Mereka tidak minta kepada pada para nabi istighosah, tidak minta istighosah kepada para nabi. Tetapi apa? Sebenarnya mereka adalah meminta syafaat dengan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka minta syafaat ini agar nabi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang minta syafaat dengan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. <clears throat> Kemudian beliau mengatakan bahwa itu ada perbedaan. Ada perbedaan antara minta istighosah dengan makhluk dan minta syafaat kepada makhluk. Ini beliau mau mendudukkan sebenarnya kejadian yang sebenarnya itu kalau kalian beralasan bahwa ini adalah beli istighosah kepada para nabi nanti di hari kiamat sebenarnya benar itu adalah apa? Mereka bukan minta istighosah. Mereka itu adalah minta apa? Minta untuk Ya mereka itu meminta syafaat dengan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Ya. Walakinnahum yastashfa'una bihim indallah. Akan tapi mereka manusia waktu itu meminta syafaat dengan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. <clears throat> Kalau kita perhatikan lafaz hadisnya, ya lafaz hadisnya dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim, itu jelas. Disebutkan di hadis nomor 7410 di jilid yang terakhir <clears throat> di kitab tauhid. Semoga oleh beliau orang taala ini membukhari hadis dari hadasana Mu'ad bin Fadalah Qala dasana isham an Qatadah an Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak Nabi saw kala sungai Nabi saw beliau mengatakan yajma'ullah al-mu'minin yaumal kiamah Allah SWT mengumpulkan orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Ya. Kadzalika yang demikian itu fayakulun mereka mengatakan apa lafadznya? Lafadznya lawis tasfa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hada. Jelas. Ya mereka mengatakan kalaulah kita meminta syafaat kepada Rabb kita sampai bisa membuat kita lapang dari tempat kita ini. Fayatuna Adam maka mereka pun mendatangi Adam fayakulun mereka mengatakan ya Adam amataron nas wahai Adam tidakkah engkau mengetahui manusia Allah biadi Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya wa kembali malaikatahu dan Allah memerintahkan para malaikatnya sujud kepada kamu menyebutkan keutamaan Nabi Adam wa maka asma'a kulli syai' dan mengajari engkau segala sesuatu isfa lana ila rabbina lihat <clears throat> lafadznya adalah berikanlah syafaat untuk kami di hadapan Rabb kami. Ya ini untuk kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kau adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian, paham? Ini. Jadi di sini saya Utsaimin belum menyebutkan lafaz sebenarnya adalah ini. Ya, walaupun kita mengatakan tadi jawaban yang pertama, kalau kemudian minta syafaat, eh, ya ini minta istighosah kepada makhluk yang dia itu mampu adalah boleh. Ya demikian. Jadi para ulama demikian menjawab. Jadi kadang demikian mendudukan kemudian mendudukan sebenarnya adalah demikian. <clears throat> Jadi jelas di sini dalam Sahih Bukhari menunjukkan lafadznya adalah sebenarnya mereka meminta manusia waktu itu agar apa? <clears throat> agar para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya yastasfauna bihim indallah. Mereka manusia minta syafaat dengan para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesulitan liyazil hadhi syiddah untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Ya demikian. <clears throat> Jadi di sini boleh boleh untuk seorang istighosah kepada makhluk yang dia itu mampu. Ya, atau kemungkinan itu adalah mampu. Adapun kepada makhluk yang telah meninggal, maka itu adalah tidak boleh. Jadi alasan mereka istighosah kepada kuburan wali-wali mereka itu adalah tidak boleh. <clears throat> Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, ya. Yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah apa? Memang boleh, ya di sini ada sedikit peringatan. Memang boleh untuk seseorang meminta istighosah kepada makhluk yang dia itu apa mampu. Ya demikian. Demikian juga meminta tadi disebutkan bahwa dulu salafus soleh mereka memperbolehkan untuk berdoa kepada seorang yang dia itu soleh dia, dia itu masih hidup. Meminta kepada dia untuk mendoakan dia. Dan orang soleh ini dia masih hidup, maka ini adalah boleh. Tetapi untuk kemudian kita meminta setiap ada kesulitan kita mendatangi orang tersebut agar mendoakan kita. Setiap kita ada kesulitan atau keinginan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta kepada orang soleh mendoakan kita, maka ini adalah sesuatu yang tercela. Paham? Jadi yang perlu diingat di sini bahwa untuk kita meminta kepada orang yang soleh mendoakan kita kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah boleh. Sebagai bentuk-bentuk tawasul yang boleh adalah apa? Tawasul yang boleh sebagaimana kita ketahui, tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kemudian tawasul dengan apa? Dengan amalan soleh kita lakukan. Tawasul dengan amalan soleh kita lakukan. Dua, dalilnya apa dalilnya? Dalilnya tiga orang yang di itu masuk dalam gua itu. Kemudian yang ketiga apa? Tawasul dengan doanya orang yang soleh. Adapun tawasul dengan doanya orang yang soleh apabila kita melakukan yakni kadang-kadang dan sebagainya maka itu ada ada dalilnya ya maka itu ada dalilnya tetapi yang perlu diingat kalau itu menjadi daidan daidanun menjadi kebiasaan kita maka ini adalah termasuk tercela bahkan Ibnu Taimiyah beliau mengatakan termasuk al masalah al madmumah permintaan yang jelek setiap ada kesulitan maka kita mendatangi orang soleh tersebut minta agar mendoakan kita maka ini adalah sesuatu yang jelek ya adapun dalil yang menunjukkan Ya, dalil menunjukkan bahwa <clears throat> boleh kita ber yakni meminta kepada orang yang soleh mendoakan kita maka itu banyak. Ya, walaupun kita harus ingat apa itu tidak boleh kita selalu setiap ada kesulitan meminta kepada orang soleh mendoakan kita. Bisa ditulis, ya ini diantara dalil-dalil. Dalil tentang bolehnya kita meminta orang lain yang soleh mendoakan kita. Ya bisa ditulis. Yang pertama adalah Hadis yang semua Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kisahnya Ukashah bin mehson Ya bisa ditulis. Ini dalil seseorang boleh meminta orang yang soleh mendoakan dia. Yang pertama hadis Ukashah bin ya, hadis Abdullah bin Abbas. Kisahnya Ukashah bin mehson radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi mengatakan ya secara ringkas bahwa akan masuk surga 70 ribu orang tanpa hisap, tanpa adab. Ya kan? Apa cirinya di antara mereka ya ini tidak pernah kemudian mengundi nasib. Demikian juga tidak pernah berobat dengan apa dengan sistem kai besi, besi panas. Demikian juga ya tidak ya e, minta di rukyah. Dan kepada Allah bertawakal. Maka waktu itu Uqasyah bin Mesan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk dari mereka. Jelas, yaitu apa? Meminta kepada Nabi, meminta kepada orang yang soleh, bahkan Nabi untuk mendoakan. Ini dalil pertama. Maka Nabi mengatakan anta minhum. Kamu, kamu termasuk dari mereka. Ini dalil bolehnya meminta orang soleh mendoakan dia. Demikian juga hadis yang lain. Kisah ya hadis Abdul bin Abbas juga, Bukhari Muslim juga. Tadi kita sebutkan orang hitam, perempuan hitam yang di itu dalam keadaan tusra, mempunyai penyakit gila, penyakit ayan, ayan ya, epilepsi. Kemudian dia mengatakan, "Fatullah Allah atakasyaf." Ya, wahai Rasulullah doakan aku agar aku tidak tersingkap. Demikian juga sebelumnya, wahai Rasulullah sembuhkan aku. Ya, doakan kepada Allah agar aku sembuh. Berdoalah kepada Allah agar aku sembuh. Kemudian Nabi mengatakan kalau kamu mau sabar untukmu surga. Atau kalau mau aku doakan kamu, kamu sembuh. Maka dia memilih untuk sabar karena dia mendapat surga. Tapi doakan aku agar apa? Agar aku tidak tersingkap auratku. Nah, ini menunjukkan apa? Doa kepada minta kepada orang soleh mendoakan dia. Kan demikian? Paham? Demikian juga hadis Bukhari Muslim, hadis Anas Malik ya radhiyallahu anhuma. <clears throat> Waktu itu di, disebutkan bahwa ibunya meminta ya umrah lahu. Ya Rasulullah, wa Rasulullah, ini Ummu Muslim Muslim mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ini Anas membantu kamu." Ya Rasulullah muka Anas, ini Anas membantu kamu. Ud'ullah lahu, doakan dia. Paham? Maka kemudian Nabi mendoakan untuk kemudian diberikan ini umur, demikian juga harta anak ya, diberikan anak, demikian juga harta, kan demikian. Ini menunjukkan apa? Boleh berdoa kepada orang meminta kepada orang soleh mendoakan dia. Jelas sekali. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini, demikian juga hadis yang lain banyak sekali. Demikian juga hadis Uwais Al-Qarni, hadis Umar Khattab 95 Muslim, waktu itu Nabi mengatakan kepada Umar, kalau kamu bertemu Uwais, ya ini paling bagusnya dari tabi'in, maka mintalah kepada dia memintakan ampun kamu di hadapan Allah Subhanahu taala. Kan demikian. Hadis Uwais Al-Qarni itu. Bersamaan dengan itu, ya bersama tadi kita sebutkan bahwa boleh seseorang berdoa meminta kepada orang soleh mendoakan dia, tapi yang perlu kita ingat jangan itu kemudian menjadi kebiasaan. Ya, jadi sudah selesai tadi kita tulis dari dalilnya ya. Maka di sini oleh Syekh Utsaimin boleh menyebutkan di Syarah Kasus Syubhat di halaman 92 Zakarul Mu'alif, yakni beliau Syaikh Muhammad bin Abdul Hab menyebutkan di dalam buku ini tidak mengapa untuk mendatangi orang soleh yang kamu kenal untuk kamu minta kepada dia mendoakan kamu. Ya. tahapan ini tidak mengapa ini benar. Dari tadi sudah, sudah kita sebutkan. Kemudian dicatat ya ila annahu la yanbaghi lil insan ay yattakhidha dhalika daidanan lahu akan tetapi jangan yang tidak sepantasnya seseorang itu menjadikan itu kebiasaan dia setiap dia lihat orang soleh mengatakan utung lohli doakan aku setiap dia yang mendatangi mendapati orang soleh mengatakan demikian maka beliau mengatakan ya bisa ditulis yang tidak sepantasnya seseorang untuk meminta orang lain mendoakan dia Alasan yang disebutkan di sini ulama ada lima. Yang kita bisa simpulkan. Yang boleh sebutkan di sini empat. Yang pertama apa? <clears throat> Laisa min adati salaf. Bukan termasuk kebiasaan salafus soleh. Ini jawaban yang pertama. Dan itu tidak kebiasaan salafus soleh. Setiap ada kesulitan minta kepada orang lain mendoakan dia. Kemudian yang kedua, fa'ina doa minal ibadah. Sungguhnya doa itu, ya, sungguh ya, doa itu termasuk ibadah. Wal insan idza da'a rabbahu bi nafsi fa innahu yanalu ajr ibadah. Ya ini jawaban yang kedua bahwa doa itu adalah ibadah. Seseorang kalau dia itu berdoa sendiri kepada Allah, maka dia dapat pahala yang besar. Itu alasan kedua. Doa saja kepada Allah langsung, itu pahala yang besar. Kemudian yang ketiga apa, adalah apa? Intikal ala du'ail ghair. Ya. Jeleknya bersandar kepada ya, ya, ini jangan bersandar kepada doa orang lain. Dia mempunyai apa? Mempunyai keyakinan kadang. Ini bersandar kepada dua orang lain. Ini tidak termasuk suatu yang mulia. Bersandar kepada dua orang lain itu tidak suatu yang baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, <clears throat> Warubama yakunu ta'aluku biadal ghair aksar min ta'aluki billah. Bisa-bisa condongnya dia, bersandarnya dia, terikatnya dia dengan orang lain itu lebih besar daripada tergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tergantung kepada orang lain, bukan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku ada kesulitan, minta apa dia untuk mendoakan aku. Bukan malah tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, yang keempat, ya bisa atau yang kelima yaitu magrur. Orang itu yang kita mintai bisa tertipu. Orang yang kita mintai, orang soleh itu bisa tertipu. Kadang orang kan mungkin mendatangi kita atau minta untuk kita mendoakan. Kadang-kadang kita tertipu. Menjadi kemudian sombong. Ya, maka ini ditakutkan bahaya kepada orang yang diminta itu sendiri. Dan saya bilang mengatakan lebih bagus ya lebih bagus kalau kita melakukannya maka kita mendatangi orang tersebut kemudian dia mengatakan ya agar dia meniatkan mendoakan kita ketika kita tidak ada ayyan miyabidalika naf'adzalikal ghair bidu'ahi lahu untuk dia meniatkan orang itu mendoakan kita ketika kita tidak ada atau sebagian mengatakan untuk mendoakan ya ini secara umum untuk manusia semuanya. Karena itu ada hadis yang menyebutkan ana rajul idadali akhihi biduril ghaib sesungguhnya seorang kalau mendoakan saudaranya ketika orang itu tidak tahu maka malaikat mengatakan apa amin walaka bimisriha amin dan untukmu untukmu semisalnya. Jadi doakan ya kalau kamu mendoakan orang lain maka kamu dapat pahala apa? Yaitu kamu mendapatkan keutamaan juga. Malaikat akan mengatakan kamu dapat seperti itu juga. Makanya kita mendoakan teman kita, ya Allah semoga temanku dalam keadaan e, rezekinya halal dan baik umpamanya. Maka seperti itu kalau kita mendoakan teman kita dan teman kita tidak tahu, maka malaikat mengatakan amin dan kamu semisalnya. Paham? Ya, ini demikian. Saya, saya memberikan jalan keluar itu juga. <clears throat> Ya, demikian. Di situ ada hadis juga yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti Imam Sunani dan sebagainya. La, tas, tansana ya Ukhay min du'aika. Nabi SAW mengatakan kepada Umar ketika beliau akan umroh. Jangan lupa, wahai saudaraku, untuk mendoakan kami di dalam doamu. Tapi di situ doaif Sunan Imam Abu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di situ ada Asim bin Ubaidillah Al-Umari, Imam Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Ya demikian. Insyaallah cukup pembahasan kita ya tentang apa yang kita bawakan di sini bahwa subat mereka adalah subat yang yang lemah. Istighosah kepada makhluk yang dia itu mampu itu adalah boleh. Saya, saya menyebutkan dalam suluh selasa bahwa istighosah itu ada beberapa macam. Yang pertama bisa ditulis juga kesimpulannya Istighosah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah apa? Ibadah yang baik sekali. Ya istighosah pada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian termasuk abdul amal juga. Yang kedua adalah istighosah dengan mayit. Istighosah dengan mayit atau orang yang hidup tapi tidak ada. Paham? Maka ini termasuk syirik. Ya, demikian. Seperti mereka lakukan istighosah di kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal itu. Itu adalah syirik. Walaupun mereka mengatakan tadi alasan tadi. Kisah mereka istighosah kepada para nabi di padang masyar. Yang ketiga adalah istighosah dengan orang yang hidup yang dia mampu. Maka itu boleh. Kisahnya Nabi Musa tadi. Yang keempat, istighosah dengan seorang yang hidup tapi dia tidak mampu. Seperti minta bantuan bantuan kepada orang yang lumpuh. Maka ini dikatakan lahun, ya permainan saja. Jadi istiqosa ada empat tadi. Istiqosa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dicatat istiqosa kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah ibadah yang mulia. Sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9. Itastaghithuna rabbakum ketika kalian istiqosa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum maka Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Ketika di perang Badar. Yang kedua istiqosa kepada mayit atau orang yang hidup tapi tidak hadir syirik. Yang ketiga istighosa kepada orang hidup dia mampu, maka boleh. Ya. Kemudian yang keempat istighosa kepada orang yang hidup tidak mampu seperti kepada orang yang lumpuh, maka ini permainan saja. Ya, maka ini dilarang. Ya. Demikian. Insyaallah demikian kita bahas ya sirah nabawiyah. Hmm.